memisahkan materinya gitu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apabila kita menghalangi orang tua dari berhubungan dengan kerabat yang suka hal-hal syirik, Apakah termasuk memutus kekerabatan? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, apabila ada sebagian kerabat yang mereka itu melakukan perbuatan syirik dan semisalnya, maka seperti kita katakan silaturahim nah, yang paling afdol dengan orang yang kerabat kita yang masih berbuat seperti itu adalah dengan menghubungi dia untuk berhenti dari syiriknya. Kan silaturahim itu luas cakupannya. Bisa dengan bertandang. Bisa dengan mengirim nasihat. Bisa dengan mengirim uang. Bisa dengan berbuat baik membawakan bahan makanan, memberi hadiah. Datang menanyakan kabarnya. Atau telepon menanyakan beritanya. Atau telepon menyampaikan salam keluarga yang lainnya. Ini termasuk rahim. Dan termasuk rahim yang penting juga adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ingatkan kerabat kita dari maksiat-maksiat yang dilakukan. Sehingga apabila orang tua itu diminta untuk tidak berhubungan dengan kerabat tertentu karena dia masih suka melakukan kesyirikan, ini boleh dilakukan dengan catatan. Dengan catatan. Apabila tidak dihubungi kerabat yang berbuat syirik tadi akan sadar dan bisa bertobat dengan sebab itu. Jadi, apabila tidak dihubungi Kerabat yang tadi berbuat syirik tadi akan sadar dengan kesalahannya. Oh, dia tidak mau berhubungan dengan saya gara-gara saya melakukan ini. Apa benar ini adalah kesalahan? Dibaca lagi surat yang disampaikan. Oh, begini penjelasannya. Kalau begitu saya tahu ini adalah kesalahan. Sehingga dia tidak mau berhubungan dengan dengan saya. Apabila begitu, maka dia boleh melakukannya. Tapi kalau seandainya dia tidak menghubunginya, dia tidak kembali sadar, justru dia merasa senang. Nah, justru dia merasa senang. Nah, ayah ya sudah. Nah, dia nggak berhubungan dengan saya, malah saya lebih bebas. Nah, saya lebih leluasa berbuat apa yang saya mau. Maka itu tidak disyariatkan, tidak diperbolehkan. Karena apa? bukan berarti orang yang musyrik itu kemudian putus hubungan silaturahim begitu saja. Tetap ada hubungan silaturahim. Tetapi tentu silaturahim dengan orang-orang yang mereka adalah musyrik, kerabat-kerabat yang musyrik berbeda dengan silaturahim dengan kerabat-kerabat yang muslim mukmin. Dahulu ada sebagian sahabat yang datang kepada Rasulullah meminta izin, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki ibu." Tetapi ibu saya itu masih musyrik. Hal asilu ilaiha. Apakah aku boleh menyambung silaturahim dengannya? Rasul mengatakan, sil. Sambung silaturahim dengannya. Dan Rasul tidak melarangnya. Menunjukkan bahwa tauhid dan syirik tidak merupakan apa? Sebab diputusnya silaturahim. Tapi masih ada hal yang membolehkan kita silaturahim tetapi dengan cara-cara yang yang berbeda. Bagaimana supaya kita itu bisa apa? Mengingatkan saudara kita itu dari syiriknya. Seperti tadi, jika orang tua itu dilarang berhubungan dengan kerabat yang musyrik, yang berbuat kesyirikan, nah, dan justru menjadikan dia lebih leluasa berbuat syirik, maka tidak boleh dilakukan. Berarti harus disambung silaturahim, tetapi dengan cara metode yang berbeda, metode dakwah, metode menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat. Dengan demikian mudah-mudahan dia akan tahu kesalahan dan dia akan berhenti dari kesyirikannya. Wallahu a'lam. Ustadz, mana yang lebih didahulukan? Bakti istri kepada orang tua atau kepada suami? Secara asal, apabila seorang wanita sudah diperistri oleh seorang suami, dia harus dulukan baktinya kepada suami. Dia dulukan baktinya kepada suami. Kemudian, kalau keadaannya adalah bertentangan, artinya bertabrakan di satu waktu, nah, di satu waktu, dia berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada suami, Nah, maka bagaimana itu di dipilihnya? Yang pertama, suami bagaimana juga istrinya memiliki orang tua dia tahu. Sebagaimana istri bagaimana juga tahu bahwa suaminya memiliki orang tua. Sebagaimana asalnya suami wajib berbakti kepada orang tuanya, istri pun wajib berbakti kepada orang tuanya. Hanya saja sekarang istri di bawah suami. Sehingga ajarkanlah wahai suami kepada istri Anda untuk tetap berbakti kepada orang tua. Sebagaimana dukung sekuat anti wahai para istri suami Anda untuk berbakti kepada orang tuanya. Saya bukan melarang engkau. Ya, diantarkan oleh putra sulung kita ke rumah ayah dan ibu bukan. Tapi sekarang saya sedang butuh engkau. Nah, besok kalau urusan sudah selesai, silahkan saya dukung kamu berbakti kepada orang tua. Sehari, dua hari, atau tiga hari. Jangan lama-lama, nanti aku rindu, misalnya. ini contoh saja. Nah, begitu caranya. Asalnya memang istri itu harus lebih mendahulukan baktinya kepada suami dari kepada orang tua. Tetapi harus diingat seperti tadi saya sampaikan. Suami tahu istri punya orang tua yang dia wajib berbakti kepadanya. Juga itu juga tahu bahwa suami juga punya orang tua yang dia wajib berbakti kepada orang tuanya. Maka masing-masing mendorong, mendukung. Masing-masing bisa berbakti kepada orang tuanya. Nah, barakallahu fi. Apakah wajib hukumnya akikoh bagi seseorang yang sudah tidak bayi lagi? Nah, saya sudah sebutkan dalam majalah Al-Mawadah beberapa edisi yang lalu pembahasan tentang akikoh. Bahkan itu menjadi edisi khusus pembahasan tentang masalah akikoh. Tentang masalah akikoh, pendapat yang rojih dari kalangan para ulama menyebutkan hukumnya wajib. Bagaimana apabila sudah tidak bayi lagi, tetap wajib diakikohi. Kenapa? Karena itu perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan asalnya perintah adalah wajib. Asalnya perintah adalah wajib. Kemudian apabila sudah tidak bayi lagi, Kapan akikah itu dilakukan, dilaksanakan? Apabila sudah kelewat batas-batas hari yang disesuaikan dengan sunnah, maka dikembalikan kepada kemampuan. Kapan orang tua itu mampu mengakikahi putranya, maka dia boleh melakukan di hari itu. Karena sesungguhnya asalnya hukum akikah itu diwajibkan di hari-hari yang disunahkan itu. Apabila tidak mampu di hari-hari yang disunahkan, maka dia ditunggu kemampuannya kapan dia wajib untuk mengakui anaknya kapanpun tidak harus dengan bilangan kelipatan tujuhnya tetapi kapanpun dia mendapatkan kelapangan dan kemampuan maka mengakui putranya yang meskipun sudah dewasa nah Apakah sah sholat seorang muslimah yang gamisnya tidak menyentuh lantai tapi tetap menggunakan kaos kaki? Nah, tentang hukum kaos kaki pada jamaah yang dirahmati Allah SWT apabila kaos kakinya itu adalah kaos kaki yang tebal yang menutup permukaan kulit dan tidak transparan maka hukumnya seperti khuf hukumnya seperti sepatu boot bisa menutup berarti sah namun apabila kaos kakinya itu transparan nah, warna kecoklatan kulit itu masih nampak dari balik kaos kakinya maka tidak diperkenankan. Soalnya tidak sah. Karena kaki termasuk aurat yang harus ditutup di saat wanita sedang sholat. Dan di luar sholat. Nah. Bagaimana jika ada seorang wanita ingin bercadar? Adakah dia harus memperbaiki dirinya terlebih dahulu atau belajar atau berjalan bersamaan antara memperbaiki diri dan bercadar? Terima kasih. Nah, nah terima kasih. Gimana jawabannya terima kasih ini? Kembali kasih biasanya begitu orang itu. Nah, terima kasih. Nah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, bercadar itu adalah beramal soli. Sama seperti amal soli yang lainnya. Kapan orang itu wajib beramal soli Jika dia tahu ilmunya. Jadi setiap dia itu tahu ilmu, dia mengamalkan ilmunya. Sehingga mana yang duluan dia ketahui. Dia belum tahu hukum-hukum yang lain tapi dia sudah tahu hukum bercadar. Dia amalkan cadar. Tidak harus menunggu perbaikan diri, justru nah dengan dia semakin banyak mengamalkan ilmunya termasuk bercadar, dia berarti berupaya memperbaiki diri. Tapi kalau dia sudah tahu ilmunya dia tinggalkan, dia belum berusaha memperbaiki dirinya. Dia belum berusaha memperbaiki dirinya. Jadi Kewajibannya orang yang beriman adalah ber, beramal. Maka apabila seorang sudah tahu ilmunya, amalkan. Amalkan. Begitu juga dengan dengan cadar. Nah, tidak harus memperbaiki diri dulu. Maksudnya memperbaiki diri itu bagaimana? Nah, maksudnya memperbaiki dulu itu bagaimana? Nah, menunggu kalau sudah apa? Nah, ya, kan semuanya butuh proses Ustaz. Nah, semuanya kan juga butuh apa ya dukungan Ustaz. Nah, kalau saya yang masih begini kemudian pecajar kan lucu Ustaz. Apanya yang lucu orang yang mengamalkan amal soli? Anda sholat berarti lucu kalau masih seperti ini. Nah, anda sholat berarti lucu apabila menunggu tidak lucunya. Nah, maka itu termasuk apa? subuhat atau was-wasnya setan. Was-wasnya setan. Seorang yang beriman, apabila dia mengerti ilmunya, maka dia mengamalkan. Dia berusaha untuk istiqomah di atas ilmu dan di atas amalnya. Itu yang hendaknya di, diperhatikan. Nah, bagaimana sebenarnya pakaian gamis untuk muslimah? Apakah terjuntai melewati mata kaki sehingga kaki tidak kelihatan atau di atas mata kaki? Yang di atas mata kaki adalah pakaiannya kaum laki-laki. Adapun pakainya kaum wanita di bawah mata kaki. Bahkan di antara kebiasaan dahulu wanita-wanita muslimah yang dahulu saking tingginya malu mereka mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk menjuntaikan pakaiannya sehingga sampai menyapu lantai. Mereka minta izin kepada Rasulullah. Karena mereka tahu benar bahwa kaki mereka adalah aurat apabila tersingkap berdosa. Mereka orang yang mengerti masalah itu sehingga mereka takut kepada Allah, takut seandainya kakinya tersingkap. Maka ketika dikatakan oleh Rasulullah tentang masalah hukum yang jilbabnya harus menutupi kaki, mereka menjuntekan yaitu kainnya, menjuntekan gamisnya. Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, ma taf'alu, ma naf'alu bidujuli, eh bidujulina?" Ya Rasul, apa yang kita harus perbuat dengan yaitu ekornya jubah-jubah kami ini, gamis-gamis kami ini. Nah, yurkhinahu shibron Kalau memang kurang panjang silahkan ditambah panjangnya, dijuntaikan shibron satu jengkal, silahkan ditambah. Idan inkasafa ya Rasulullah. Apabila cuma jengkal ya Rasulullah, nah, ada kemungkinan masih terhingkap. Abdullah kami berjalan, tertiup angin masih tersingkap. Idan zidhu dira'an wala tazid alaihi. Tambah lagi satu astag. Tidak boleh melebihi itu. Tidak boleh melebihi itu. Artinya apa? Bahwa pakaian wanita itu secara asalnya harus harus menutupi mata kaki. Nah, bagaimana nanti kalau dipakai berjalan kemana-mana kan kotor? Kena tanah macam-macam dan semisalnya. Bisa jadi kena najis dan semisalnya. Ditanya Rasul oleh para sahabat waktu itu. Bagaimana ya Rasul dengan pakaian kami yang kita pakai berjalan ke sana kemari apabila terkena najis seperti apa nanti? Bolehkah kami sholat dengan memakai gamis kami yang seperti itu? Rasul menyebutkan yang mensucikan najis yang menempel di pakaianmu adalah tanah yang setelahnya. Ketika Anda melewati tanah di permukaannya ada najisnya, Anda tetap berjalan, maka tanah yang setelah itu akan mensucikan najis yang telah di pakaian Anda. Karena sesungguhnya Rasul itu diberi hal yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Wajuilat li al-ardu nah, masjidan wa tahura. Dan Allah menjadikan buat saya permukaan bumi ini ada sebagai masjid dan sesuatu yang suci dan mensucikan. Sehingga permukaan bumi yang suci dan mensucikan. Orang membersihkan najis dengan debu, dengan tanah cukup. Seperti itulah yaitu disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jika seseorang menggunakan khimar yang berbeda pada saat tertentu? Misalnya jika sedang di kampus hanya menggunakan kerudung se segi empat yang sedang. Kemudian di waktu yang lain di luar kampus menggunakan gamis dan khimar yang panjang. Apakah boleh seperti ini dan bagaimana sarannya? Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jilbab wanita muslimah itu sudah ada aturan syariatnya bahwa jilbab itu harus demikian-demikian syaratnya. Yaitu menutup semuanya dan tidak membentuk. Apakah dia itu lebar, apakah dia itu sempit, sudah ada aturannya. Apakah dia panjang, apakah dia pendek, sudah ada syariat aturannya. Yang disebutkan oleh Allah SWT adalah apabila seorang wanita itu berpakaian, hendaknya dia itu menutup seluruh tubuhnya. Yang dia juntaikan adalah jilbabnya. Dari atas kepala sampai menutup yaitu seluruh tubuhnya. Itu yang Allah perintahkan. Sehingga seandainya seseorang sudah mengenakan pakaian, apakah kerudung, apakah jilbab, ya, yang dengan pakaian tersebut dia sudah menutup seluruh tubuhnya, maka berarti dia sudah memenuhi syarat berjilbab. Apakah segi empat? Apakah bundar? Apakah segi delapan? Apakah segi berapapun kalau itu adalah dipakai dan sudah menutup, maka sudah memenuhi syaratnya. Tentang panjang dan pendeknya itu tergantung relatif. Sehingga apabila sudah menutup berarti sudah memenuhi syarat. Kemudian yang perlu diperhatikan, mengapa tidak boleh pendek Bukan tidak boleh pendek. Yang tidak boleh adalah apabila tidak panjang, masih tidak menutup. Bukan tidak boleh pendek. Tapi kalau tidak panjang, masih belum menutup. Sehingga pendek dihindari. Kenapa tidak boleh sempit? Bukan tidak boleh sempit. Kalau sempit, kenyataannya itu tidak menutupi, maka harus lebar. Maka harus lebar. Nah, itu yang diatur oleh syariat. Sehingga Allah SWT menghendaki wanita itu menutup seluruh tubuhnya dengan sempurna. Disebutkan di dalam ayat bahwa Allah SWT perintahkan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan kaum wanita. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaknya mereka menjuntaikan jilbab juga mereka atas kepala mereka. Jilbab itu, kata para ulama disebut dalam kitab tafsir, adalah pakaian yang dikenakan yang menutup kepala sampai menutup seluruh tubuhnya. Sampai menutup seluruh tubuhnya itu adalah jilbab. Ada pun khimar, nah, khimar itu atau kerudung, ada satu yang dikenakan di kepala dan kemudian ditutup dengan jilbab. Kemudian itu ditutup lagi dengan jilbab. Jadi yang berkhimar belum tentu berjilbab. Tapi yang berjilbab dia sudah berkhimar. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah SWT Hal yang demikian mengingatkan kita kepada sebuah tren yang banyak menjamur di kalangan yaitu wanita muslimah. Tren-tren jilbab yang itu sebenarnya bukan bukan jilbab. Itu bukan jilbab. Kemudian orang-orang menyebutnya lebih keliru lagi. Nah, disebut hijab. Di mana-mana itu sekarang itu menjamur sebutannya bukan jilbab tetapi menjadi hijab. Itu lebih keliru, lebih jauh penyimpangannya. Mutinya itu adalah khimar, kerudung. Ya? Dan malah ada sebagian yang mutinya itu helm bukan kerudung. Helm. Nah. Helm yang lunak barangkali begitu. Nah. Tapi akhirnya disebut hijab. Kita harus tahu apa itu bedanya jilbab, hijab, dan khimar, kerudung. Hijab adalah apapun yang menutup wanita dari pandangan kaum laki-laki. Tembok bisa berupa, tembok itu hijab. Sitar kain yang kita pasang bisa menjadi hijab. Nah, triplek satu lembar bisa menjadi hijab. Jadi kalau ahwat itu berjalan di balik triplek sudah berhijab. Nah, Karena aslinya makna hijab itu adalah penutup. Sedangkan jilbab adalah penutup yang dikenakan oleh wanita. Sehingga dia tidak kelihatan oleh kamu laki-laki. Maka itulah jilbab. Dikenakan di atas kepalanya sampai ujung kakinya. Itu jilbab. Sedangkan khimar adalah kerudung. Sedangkan khimar adalah kerudung. Nah, kembali kepada pertanyaan. Bolehkah di waktu-waktu tertentu dia itu penampilannya demikian, di waktu-waktu yang lain dia itu penampilannya seperti ini. Nah, ya kita tanyakan kepada dia. Dia berbuat seperti itu kira-kira ada dalilnya apa tidak gitu. Ada nggak dalilnya dia yang membolehkan dia berbuat seperti itu? Nah, ya sebenarnya tidak ada dalil, Ustaz, bukan dalil. Ini kan karena kita saja. Kita itu kalau di kampus kan berbaur dengan manusia yang banyak Ustaz. Terkadang kita itu tidak bertahan dengan ya sindiran-sindiran. ya. kita tidak bisa tahan dengan ya omelan-omelan atau yaitu komentar-komentar itu Ustaz. Yang kita tidak bisa tahan adalah itu. Makanya kita biasanya kalau di kampus itu, nah, kerudungnya ya terkadang warnanya ya terang-terang, kemudian tidak terlalu panjang, nah, kemudian tanpa cadar dan semisalnya. Itu kalau kita di kampus. Adapun kalau kita pengajian seperti ini Ustaz, kita pakai yang panjang, kemudian kita juga pakai cadar dan semisalnya. Nah, jadi apakah ada dalilnya yang membolehkan seperti itu? Nah, kalau sekedar menghindari uh, dibicarakan orang, dicibir, kalau sekedar nah, menghindari komentar orang, nah, ini bukan hal yang mengharuskan, yang membolehkan anda melakukan seperti itu. Nah, seorang yang beriman itu harusnya lebih takut kepada Allah daripada dibicarakan oleh umat pada dia berbuat kebaikan. Rasulullah itu orang yang paling baik. Rasul itu juga menyampaikan hal-hal yang paling baik. Ternyata beliau juga dicebut, juga dikomentari, juga dicaci. Nah, Rasulullah yang disampaikan beliau adalah kebenaran. Yang diamalkan beliau adalah kebaikan. Rasulullah tidak mengganggu orang lain. Rasulullah adalah tidak merugikan orang lain. Tapi beliau dicemooh, kemudian dilempari kotoran unta. Ya. Dipasang ranjau-ranjau, duri-duri di jalan beliau menuju ke Makkah, yaitu ke Bait ke Baitullah yaitu ke Ka'bah. Padahal tidak merugikan. Tapi Rasul tetap menjalankan apa yang Allah perintahkan. Rasul tetap menjalankan apa yang Allah perintahkan. Nah, Anda ini baru dikomentari. Anda baru dikomentari. Belum lagi dilakukan seperti Rasulullah Belum lagi dilakukan seperti Rasulullah. Alih-alih Anda itu mau membela diri dengan cara supaya menghindari keburukan, komentar, sindiran, tetapi Anda sendiri telah menjatuhkan yaitu martabat Anda. Menjatuhkan martabat Anda. Seandainya hanya martabat Anda yang dijatuhkan, sungguh telah rugi. Bagaimana seandainya Anda menjatuhkan martabat syariat Allah tentang berjilbab? Berarti menurut Anda itu jilbab itu dilakukan di satu tempat dan tidak sesuai di tempat yang lain. Hanya yaitu sesuai dilakukan di tempat-tempat seperti begini kalau hadir di pengajian. Adapun kalau sudah di luar pengajian, berarti tidak sesuai lagi kita berjilbab. Jilbab bukan seragam, bukan kostum. Tapi adalah pakaian yang wajib dikenakan wanita muslimah supaya terhindar, terbuka auratnya dari pandangan kaum laki-laki yang tidak halal melihatnya. Oleh karena saya, saya sarankan kepada para akhwat, apakah anda itu yaitu berjilbab dipaksa oleh Allah Tentunya tidak. Kalau Anda berjilbab tidak dipaksa, tidak dipaksa oleh Allah SWT karena kesadaran Anda bahwa Allah memerintahkan Anda berjilbab, maka lakukanlah untuk Allah bukan untuk manusia. Lakukanlah untuk Allah berjilbab bukan untuk manusia. Bukan berjilbab untuk ustadz yang datang. Bukan berjilbab untuk iwan- Iwan yang ngaji yang datang. Tetapi berjilbab untuk Allah SWT. Ketika Anda itu dikomentari, ingatlah Allah SWT itu yang memberikan pujian, bukan orang-orang. Ketika orang-orang itu mencibir Anda, ingatlah Allah SWT memuji Anda, menjanjikan surganya. Sehingga Anda akan merasakan teguran, cacian. Nah, cibiran itu adalah manis bagi Anda. Semakin banyak apa yang datang kepada Anda berupa seperti itu dan Anda istiqomah di atasnya, semakin Anda merasakan manisnya berjilbab. Kemudian yang penting saya sarankan kepada ahwat-ahwat jilbab itu adalah syiar. Eh, jilbab itu adalah syiar. Syiar wanita muslimah. Maka jangan sekedar berjilbab mensyiarkan Islam, tapi syiarkan juga dengan adab dan akhlak muslimah yang baik. Syiarkan juga dengan adab dan akhlak muslimah yang yang baik. Ketika Anda dikomentari, nah, berikan pujian kepada yang mengomentari. Nah, Ketika anda dicibir, nah, balas dengan senyuman yang baik kepada wanita-wanita yang mencibir. Begitu dan seterusnya. Supaya anda itu bisa istiqomah di atas jalan yang baik, yaitu mengamalkan sunnah atau syariat berjilbab karena Allah SWT. Nah, Apakah wajib bagi seorang wanita yang telah bercerai untuk menutupi auratnya terhadap mantan suaminya yang kebetulan tinggal berdekatan? Dan bagaimana jika mereka ber, berkendara berdua kemana-mana karena suatu urusan? Ya. Tidak disebutkan di dalam pertanyaan, ini cerai yang keberapa? Rasul itu ah, Allah SWT menyebutkan bahwa cerai itu ada dua kali cerai roji'i, cerai yang ketiga cerai bain. Apabila perceraian itu terjadi, baru sekali perceraian berarti adalah cerai roji'i. Berarti suami berhak merujuk istrinya. Suami berhak merujuk istrinya. Apabila demikian, maka perceraian dilangsungkan dan kehidupan tidak terjadi perpisahan. Tetapi masih hidup serumah. Tidak boleh seorang istri yang diceraikan oleh suaminya dengan cerai roji'i, nah, dia kemas-kemas, nah, buat kopernya tenteng-tenteng pulang ke rumah, tidak boleh. Dia tetap harus di rumah suami. Dia tetap harus di rumah suami. Dalam keadaan seperti itu, apakah boleh suami melihat istrinya tidak yaitu berjilbab? Sebagaimana nah, disyariatkannya roji'i agar istri atau suami menyadari kemudian mau ada kembali rujuk kembali maka berarti halal bagi suami istri untuk melihat dalam keadaan-keadaan yang demikian. Maka disyariatkan bagi istri, sungguh disyariatkan. Nah, apabila dia memang tidak keliru, dia tidak salah, suaminya yang salah menyikapinya, sehingga suaminya itu benci setengah hidup kepada dia, akhirnya dia menceraikannya. Nah, hendaknya istri pandai mencari simpati suami. Kalau sebelumnya biasa-biasa, sekarang istimewakan. Nah, sekarang istimewakan. Nah, Pak, saya minta ditransfer uang. Nah, untuk apa? Kenapa? Nah, pokoknya Pak ini penting sekali. Penting sekali. Nah, dan kemana suamimu? Nah, lah oleh karena itulah Pak, saya minta ditransfer uang. Nah, sudah dikirim uang. Nah, setelah begitu ternyata untuk belanja Pak, Kosmetik misalnya. Nah, belanja kosmetik. Nah, kalau hari-hari biasa tidak punya dia, tapi dalam keadaan seperti ini dia boleh nah, mencari simpati suami. Dia itu ber, berhias. Nah, yang kemarin tidak merah sekarang merah bibirnya. Nah, kemarin tidak ranum sekarang ranum pipinya. Nah, baik. Tapi jangan sampai dijo di biru biru rambutnya ya. Nah, baik. Disyariatkan demikian. Kenapa? Harapannya suami akan sadar, menyadari kekeliruan dia. Nah, lah, istriku ini saya cerai. Kok malah tambah cantik dia ini? Nah, kok nggak seperti hari-hari biasanya? Ada apa ini? Nah, maka dia pun akan menilai. Sayang kalau istriku tak tinggalkan. Nah, kemarin itu sebenarnya saya mencari dia itu benar atau tidak? Nah, dia akan introspeksi. Nah, ini yang diharapkan. Ini yang diharapkan. Sehingga tatkala suami nanti simpati kepada si istri, nah, mana minumnya? Nah, itu sudah ada di meja. Kok cuma satu? Nah, sudah ada tanda-tanda. Kok cuma satu? Nah. Kok tidak buat dua? Nah. Untuk siapa kok dua? Ya aku satu, kamu satu. Nah. Kurang serah. Nah. Secangkir berdua. Jangan lupakan, jangan kita lupakan potensi-potensi rujuknya suami. Nah, jangan langsung buat. Ya sudah kalau begitu saya buat satu. Kurang mesra. Nah, apabila suami sudah bengi itu berarti sudah ada tanda-tanda, sudah ada lampu kuning, maka buka lampu hijau. Nah, maka buka lampu hijau. Nah, kalau nanti kok dekat-dekat, malam-malam kok juga dekat-dekat. Nah, ada apa kok dekat-dekat? Apa ini maksudnya? Apa kamu mau, ah, mau merujuk aku? Nah, apa kamu mau merujuk aku? Seandainya iya, kalau memang sudah ada tanda-tanda ya, seandainya iya, aku yang menunggumu sebenarnya. Nah, jangan kalah dengan dengan suami. Maka rujuklah malam itu. Maka rujuklah malam itu. Itu apabila cerainya cerai satu. Namun apabila cerainya sudah talak tiga, talak bain, yang tidak boleh rujuk, berarti sudah tidak ada lagi hubungan suami istri. Tidak ada lagi hubungan suami istri. Berarti orang lain sama sekali seperti sebelum dulu menikah. Seperti dulu sebelum menikah. Apabila demikian berarti kembali mantan suami dan mantan istri tidak boleh ketemu dalam keadaan tanpa berjilbab, tanpa berhijab. Nah, begitu. Tidak boleh. Memandang saja kalau tidak berjilbab tidak boleh. Bagaimana dengan kesana kemari yaitu berduaan? Hukumnya sama seperti dulu ketika belum menikah. Tidak boleh. Tidak diperkenankan. Sampai si istri nanti ini menikah lagi dengan laki-laki lain, nikah dengan nikah yang sah. Kemudian ternyata, nah, dia mendapati kekecewaan dengan suami yang kedua ini. Kemudian dicerai dengan cerai yang sah. Suami yang pertama masih galau, belum dapat. Nah, istri yang baru. Nah, dalam bayangan dia juga menyesal. Kenapa dulu saya cerai istri saya. Nah, seandainya ada peluang rujuk, saya akan rujuk kembali kepada istri saya yang dulu. Nah, maka setelah istri ini dicerai oleh istri yang kedua, suami yang kedua, dan dengan cerai yang sah, baru boleh ada mengkhidbah ulang. Nah, dikhidbah ulang. Nah, jadi dipinang lagi. Nah, seperti hanya dulu meminang kali yang pertama, dilamar lagi. Kalau memang mau, kalau memang iya, dinangsungkan. Kalau tidak juga boleh menolak. Nah, kalau tidak juga boleh menolak. Nah, itu apabila tolaknya ada talak bain. Baik. Kaedah-kaedah ketaatan kepada suami yang men mentalak harus dilakukan istri itu apa saja yang mutrak harus dilakukan istri itu apa saja. Nah, ketaatan kepada suami yang harus dilakukan secara mutlak oleh istri itu apa saja. Nah, Allah SWT menyebutkan tentang hak-hak suami. Nah, hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh si istri. Di dalam firman yang tadi sudah kita sebutkan, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Bahwa bagi istri wajib menunaikan apa yang menjadi haknya suami. Wajib menunaikan apa menjadi haknya suami. Sebagaimana suami wajib menunaikan apa menjadi haknya si istri. Masing-masing harus dilakukan dengan cara yang yang ma'ruf. Apa yang Allah wajibkan yaitu sesuatu yang untuk tujuan itulah pernikahan itu diadakan. Untuk tujuan itulah pernikahan itu di, diadakan. Apa itu diantaranya? Yang tadi disebutkan taat kepada suami. Taat kepada suami itu wajib. Taat kepada suami ini banyak tidak dipahami maknanya oleh para istri. Makna perintah dan larangan suami. Tidak sekedar perintah dan larangan, tetapi apa yang disuka dan yang tidak disuka suami. Apa yang disuka suami, tunaikan. Apa yang, yang dibenci suami, tinggalkan dan jauhi. Kemudian terkait dengan ketaatan adalah memberi izin atau tidak memberi izin suami. Ini hendaknya juga diperhatikan. Banyak itu para istri yang apabila dia diwajibkan minta izin kepada suaminya, nah, dia terburu-buru. Nah, aku izin mau pergi ke sana. Nah, suaminya lo belum menjawab. Nah, sudah berangkat, Apakah suami Anda mengizinkan? Tadi saya sudah minta izin. Bukan. Apakah suami Anda mengizinkan? Yang penting kan saya minta izin. Nah ini. Tidak dibenarkan demikian. Tunggu suami. Kalau dia belum jawab, tanyakan lagi. Nah, su, aku minta izin. Nah, suami maksudnya. aku diizinkan apa tidak? Gitu. Oh iya is, aku izinkan. Nah, Istri maksudnya. Kalau memang sudah diizinkan, pergi. Nah, Sebenarnya aku bukan melarang, tapi sekarang aku butuh kamu. Kamu di rumah dulu saja. Maka berarti suami tidak izinkan. Nah, suami berarti tidak izinkan. Nah, ya sudah aku di rumah. Nah, sekarang aku harus apa? Nah, pijit dong. Nah, siniku. Nah, ini pekerjaan. Pijit. Nah, ini ini kewajiban. Kalau suami meminta, ini perintah. Nah, dan itu bukan maksiat. Dan itu bukan maksiat. Tapi kalau perintahnya adalah maksiat, maka tidak boleh mentaati suami. Jadi taat kepada suami. Itu masya Allah luas sekali. Pembahasan taat kepada suami masalah yang yang luas. Apa yang dibenci suami harus ditinggalkan. Nah, termasuk para bapak para ibu yang dirahmati Allah SWT, termasuk bentuk ketaatan kepada suami adalah mengikuti apa yang menjadi kehendak suami berupa pendapat, yang itu dijaga benar-benar oleh suami meskipun nah, tidak sesuai dengan pendapat si istri taat kepada suami apabila suaminya berpendapat kalau menurut saya ini kita harus melakukan demikian kayaknya tidak benar kalau seperti itu menurut saya itu nanti buruk yang benar begini menurut saya yang baik nah, itu nanti akan demikian nah, tapi menurutku ada begitunya kelirunya ya sudah Pokoknya kalau menurut saya coba dulu yang ini. Maka kalahkan pendapat si istri. Turuti suami. Nah, upayakan sebaik-baiknya menunaikan pendapat suami ini. Sampai benar-benar ada kerusakan atau ada keburukan seperti yang disebutkan istri. Bukan mengada-ada, kita sudah berupaya untuk memperbaiki. Nah, tetapi ternyata memang tidak baik akibatnya. Nah, apabila demikian, nah, bukan kemudian mengungkit-ungkit suami. Nah, Kan sudah aku bilang kemarin, yang begini ini tidak baik, kamu nggak tetap nggak percaya kepada saya. Dukung suami, beritahukan kepada suami. Nah, langkah kita ini kelirunya ada di sini. Nah, kelirunya di sini. Kita coba melangkah yang ke sini. Nah, semoga dengan begitu lebih lebih baik. Padahal yang dimaksudkan melangkah ke sini adalah pendapatnya si si istri. Begitu caranya. Supaya apa? Supaya suami istri itu memiliki kehormatan masing-masing. Istri dihormati oleh suami karena pendapatnya. Ya. Nah, istri tetap bisa menghormati suami, dia adalah suaminya. Dan kenyataan yang ada, suami tetap diadakan di depan, bukan di belakang si, si istri. Nah, itu adalah kewajiban. Itu adalah kewajiban. Terkadang istri itu begitu. Nah, diajak bicara, diajak musyawarah. Nah, kayak kayaknya mendengar, kayak kayaknya iya, setuju. Ternyata dia tidak melakukan apa yang disetujui. Menurut suami, istriku setuju, ya sudah. Nah, ternyata istri melakukan yang lain. Maka tidak boleh bagi si istri. Taatilah suami Anda. Taatilah suami suami Anda. Jika kenyataan ada hal yang memang tidak baik seperti tadi caranya. Nah, itulah bentuk ketaatan kepada suami dan itu hukumnya wajib. Dan itu hukumnya wajib. Kemudian yang mutlak Tujuan kita berumah tangga adalah apa tadi? Memenuhi hak hak ranjang. Jika istri tidak memiliki alasan yang dibenarkan syariat tidak boleh menolak ajakan suami. Tidak boleh menolak ajakan suami. Maka perhatikan para ibu dan juga para istri tentang apa yang dikehendaki oleh suami Anda. Nah, apakah ibadah Silaturahmi berlaku pula kepada selain kerabat, misal non muslim, tidak ada. Bukan silaturahim namanya. Silaturahim kenapa disebut silaturahim? Karena ada hubungan rahim. Jangan yang non muslim, yang kaum muslimin saja tidak ada silaturahim kecuali kepada kerabat. Adapun hubungan, nah, selain kerabat namanya ziarah. Namanya ziarah. Ukhuwah. Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Itu yang ada hubungannya. Bukan hubungan silaturahim. Jadi terkadang istilah itu sudah rancu. Nah, mau kemana mau silaturahim? Kepada siapa? Pak Fulan. Apanya Anda? Bukan apa-apa, cuma kawan saja. Oh, berarti bukan silaturahim. Ziarah Anda ini. Hendak menyambung tali persaudaraan Islam. Sesama muslim. Ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Nah, Makanya itu hendaknya diluruskan istilah-istilah tersebut. Terkadang ini sepele, tetapi itu juga fatal. Nah, itu juga juga fatal. Ustaz beberapa tahun yang lalu anak-anak anak hafalannya hampir menyelesaikan juz 30, bahkan hafal juz 28, 29 serta juz 1 terlebih dahulu. Tapi sekarang hafalan mereka malah menurun dan sepertinya kurang semangat untuk menghafal. Setelah dicari tahu penyebabnya ternyata anak-anak diam-diam menyaksikan tayangan-tayangan kartun yang dimiliki teman-teman baik sekolah atau ngaji. Saat ditanyakan dan dijelaskan hal tersebut tidak bagus, dan tidak bermanfaat, bahkan kartun, film, animasi akan membahayakan akidah. Anak-anak malah berdalih kepada teman-teman ngaji sunnahnya, dibolehkan orang tuanya untuk menyaksikan tayangan tersebut. Alasan orang tuanya karena masih kecil, nanti juga ngerti sendiri kalau sudah besar. Anak sangat tidak setuju, padahal menurut anak justru dari kecillah mereka harus waspada terhadap akidah dan akhlaknya. Seringkali diungkapkan ke teman-teman sesama orang tua baik di sekolah dan ngaji sunnah. Jawabannya cuma ya harus gimana lagi. Anak-anak kalau disuruh nonton TV sunnah pada tidak betah atau bahkan ngamuk-ngamuk kayak kesurupan. Daripada ribut biar sajalah asal dia tidak bikin ulah. Orang itu kan kebanyakan belajar dari kejadian tidak baik. Sehingga ia tidak untuk berbuat yang tidak baik. Tidak semua hal yang baik bisa memberi pelajaran terjaminnya seorang anak untuk tidak berbuat buruk. Itu pendapat mayoritas orang tua yang sering anak dengar. Kalau seperti itu, solusinya bagaimana Ustadz? Anak mengharapkan nasihat Ustadz untuk diri anak pribadi dan semoga juga memang untuk semua para orang tua. Jazakumullah khairan wa iya aku jaza. Nah, sudah itu tadi dijelaskan panjang lebar. Jadi tidak perlu ditambahi. Nah. sudah dijelaskan panjang lebar jadi tidak perlu di, ditambahi. Nah, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang nah, pendidikan anak juga termasuk masalah yang sangat rumit. Nah, masalah yang pelik. Nah, lebih rumit mendidik anak daripada kita belajar elektronik. Nah, belajar di teknik sipil itu tidak lebih sulit, lebih mudah daripada belajar mendidik anak. Nah, karena batu itu tidak akan bicara, tidak akan ngamuk, tidak akan berontak. Ya batu dipasang, ya diam. Kan begitu. Elektronik juga begitu, benda-benda mati semuanya. Dan nah, ini anak. Nah, punya kemauan, punya kehendak, punya kemampuan. Punya potensi. Bisa berbuat, bisa begini dan begitu dan seterusnya. Maka mendidik anak itu lebih rumit. Makanya bekal pendidikan anak itu sangat penting. Bagi ayah dan juga bagi ibu. Penting bekal pendidikan anak. Saya hanya bisa mengomentari apa yang disebutkan di dalam uraian yang panjang ini bahwa nah, memperhatikan tayangan-tayangan itu penting. Oleh karenanya betapa sulitnya kita mendidik apabila kemudian kita lalai anak-anak dilepaskan menonton tayangan-tayangan tersendiri tanpa kita dampingi, maka bukan menjadi pendidik kita itu berarti. Tapi kita menjerumuskan anak. Seandainya anak-anak kita itu dalam misalnya lingkup kita ada bapak yang masih nah oh, belum lama ngaji, sudah ada yang sifatnya sudah lama mengaji, sehingga masing-masing berbeda. Sehingga anak-anaknya masih ada yang dibolehkan ini, sudah ada juga yang sudah tidak dibolehkan. Bagaimana kita itu mempertemukan hal yang demikian? Maka hal yang demikian itu seandainya memang tidak terjadi kecuali kita itu dicolong oleh anak-anak, maka temani anak-anak itu nonton. Temani anak itu nonton. Nah, sebutkan keburukannya, sebutkan kejelekannya. Kemudian apabila sudah selesai, ambil pelajarannya. Beritahukan kepada anak-anak. Nah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, memang masalah tontonan itu tidak sekedar disenangi anak-anak. Orang tua pun senang dengan tontonan. Nah, dan benar disebutkan di dalam uraian tadi bahwa tontonan itu termasuk tuntunan. Artinya apa? Orang menonton itu belajar. Orang menonton itu belajar. Coba bayangkan seandainya anak dilepaskan menonton tanpa didampingi oleh orang orang tua. Nah, dan para bapak bapak ibu yang dirahmati Allah SWT, tentunya dalam hal tontonan, anak memiliki dunianya. Anak memiliki dunianya. Memang benar. Anak tidak bisa konsentrasi lebih dari 15 menit. Anak-anak itu. Nah, konsentrasi itu terbatas. Anak-anak usia TK. Nanti itu berlanjut kepada sampai usia kelas 3. Barangkali setengah jam mereka hanya bisa konsentrasi. Selebihnya tidak bisa lagi. Bagaimana kalau anak seperti itu kemudian kita ajak mengaji, nonton ustadz berceramah di TV. Nah, dia tidak bisa konsentrasi. Maka dia akan mencari kesibukan yang lain. Maka jangan dipaksa anak itu. Jangan dipaksa anak itu. Artinya apa? Kita hanya bisa mengarahkan supaya tidak menonton yang buruk-buruk. Seandainya seperti tadi kasusnya, maka temani anak. Temani anak. Yang ditonton apa? Sebutkan keburukannya. Astagfirullah nak yang seperti ini. Coba. Orang kafir ya begini ini dia itu perbuatannya. Ini orang yang kafir nanti akan diadab di neraka oleh Allah SWT. Nah. Kalau seperti ini. Didampingi anak kita itu. Sehingga dia tahu. Nah. Dia mengerti. Nah. Dia sorak-sorai. Wih senangnya. Wih senangnya. Astagfirullah nak. Nah. Kenapa senang dengan yang seperti ini? Rasulullah itu melarang yang seperti ini. Seperti ini berdosa. Bagaimana orang berdosa kok senang-senang nak? Nah. Didampingi anak kita itu. Supaya tahu mana yang baik, supaya tahu mana yang yang buruk. Kemudian setelah itu besok-besok lagi nak. Nah. Kalau bisa, nah, kalau ada apa-apa yang ingin ditonton, nah, beritahukan dulu ke Umi. Nah, beritahukan dulu ke ke Umi. Ini ada yang buruk apa tidak? Kalau ada yang buruk kita nggak usah nonton. Nah, kita carikan tontonan yang yang lain yang yang baik-baik. Nah, yang terakhir, Ustadz, bagaimana menyikapi tetangga yang buruk? Apakah kita harus pindah rumah atau bertahan dengan kesabaran? Jazakumullah khairan. Nah, Orang dihadapkan dua, dua pilihan. Dia tetap berdampingan dengan tetangga yang tidak baik. Berarti dia harus bersabar. Atas kejahatan tetangga. Atau dia pindah dengan konsekuensi. Dia harus menyiapkan pembiayaan yang tidak sedikit. Apabila Rasul itu dihadapkan dua pilihan. Yang dia itu harus memilih. Dipilih yang paling mudah. Pilihlah yang paling ringan. Dan setiap orang itu mengetahui sendiri. Siapa saya? Nah, siapa saya? Balil insanu ala nafsihi basira. Setiap orang itu adalah mengerti dirinya sendiri. Dia tahu tentang dirinya sendiri. Siapa saya? Nah, maka silahkan ambil sikap mana yang paling mudah bagi anda. Apakah anda pindah? Dan anda mampu untuk pindah? Yang dengannya anda akan selesai masalah dari tetangga yang jahat. Atau anda tetap di situ dan bersabar. Berarti konsekuensinya anda bersabar. Selain itu Upayakan supaya tetangga yang jahat menjadi ba menjadi baik. Nah, bagaimana kiatnya agar tetangga yang jahat menjadi baik? Seperti tadi sudah kita sebutkan, seperti kemarin sudah kita sebutkan. Keburukan tetangga yang jahat balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Kalau dia jahat kepada kita, datangi dia dengan hadiah. Datangi dia dengan sesuatu yang menyenangkan. Nah, panggil anaknya, nak sini nak, nah, kasih permen satu bungkus. Jangan satu buji, jangan satu biji, satu bungkus. Nah, bawa pulang. Nah, siapa yang ngasih tetangga? Nah, ngasih-ngasih mau ada apa dia itu? Pertama, itu dua kali. Nah, kok dikasih lagi ya? Nah, kedua, ketiga. Nah, nah dikasih pondok hari ini. Nah, keempat. Nah, bagaimana? Menunggu kebaikan kita. Menunggu kebaikan kita. Nah, Petani-petani kita bawa semangka yang besar-besar. Semangka, berapa harganya semangka besar-besar? Tidak mahal, tapi ukurannya yang besar. Nah, menyenangkan hati orang. Nah, wah bapak saya ini hanya sempat bawa dua ini. Nah, mau buat tiga kaki nggak bisa ngangkat. Nah, sudah cukup kanan dan kiri, kasihkan. Hadiah pak, masya Allah, masya Allah. Mudah-mudahan diberkahi. Nah, kelima, iya. keenam, nah, sudah bisa ditebak. Orang yang tadinya itu keras hatinya akan lembut. Akan lembut. Nah, terkadang orang itu dengan sikap tetangga yang jahat, nah menambah kejahatan tetangga. Karena dia itu membalas dengan sesuatu yang sama dengan tetangganya. Tetangga jahat dia balas dengan kejahatan. Meskipun dia tidak berbicara, dia tidak berbuat, tapi diamnya dia bertemu tidak pernah bersapa. Nah, cukup membuat lebih buruknya lebih jahatnya tetangga mudinya kalau berjumpa selagi dia muslim assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam sehari sekali itu. Nah, besok-besok lagi ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nah oh, kok tambah panjang dari kemarin? Nah, kok lebih panjang dari kemarin? Besok lusanya lagi tetap begitu. Kok semakin ramah dengan saya? Begitu seterusnya. Ditambah lagi beramah tamah. Nah, bagaimana Pak kabar istrinya? Bagaimana kabar anaknya? Nah, Wih, kamu tanyakan kabar istriku ada apa? Pertama, gitu. Nah, besok besoknya apabila berhubungan baik lagi, dia akan lain lagi. Begitu seterusnya. Itu namanya mudar. Bagaimana memperbaiki orang yang jahat. Nah, ditarik diulur. Kita harus tahu peluang-peluang kebaikannya. Kalau dia senang diberi hadiah, kasih hadiah. Senang dipuji, puji. Tetapi jangan keterlaluan memuji. Karena pujian yang bohong itu tidak diperbolehkan. Pujian yang benar itu yang diperbolehkan. Puji sebagaimana dia berhak untuk dipuji. Kalau ada kebaikannya kenapa tidak dipuji? Nah, Masya Allah, Bapak ini orangnya hebat. Nah, orangnya hebat. Nah, batu sebesar itu diangkat sendiri. <laughs> Misalnya begitu. Hebat Bapak ini, kuat. Nah, puji. Nah, karena itu merupakan hal yang benar. Maka tidak mengapa. Maka apabila dia bisa melakukannya, insya Allah Ta'ala, tetangga-tetangga yang buruk akan menjadi baik. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jahat mana kira-kira? Orang yang kafir Yahudi atau Muslim yang akhlaknya buruk? Hmm? Jahat orang kafir Yahudi karena dia tidak memiliki potensi kebaikan. Sementara Muslim yang akhlaknya masih buruk memiliki potensi kebaikan. Nah, memiliki potensi kebaikan. Makanya Rasul sudah melakukan upaya-upaya untuk menjadikan si kafir itu menjadi muslim dan beliau lakukan merubah tetangga yang kafir menjadi muslim beliau lakukan kira-kira kalau orang yang sudah muslim diajak berbuat baik lebih mudah bakal lebih sulit dengan taufik dari Allah tentunya lebih lebih mudah oleh karenanya hendaknya kita itu bisa berbuat sebaik-baik apa yang dikendaki oleh Allah SWT bisa bergaul dengan sama dengan baik nah, berkomunikasi dengan baik, memperbaiki hubungan dengan baik. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa berbuat kebaikan. Wallahu taala alam, inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan bermanfaat. Aku lukau lihada, wa astaghfirullah li wa wa li sayyidil muslimin wal muslimati min bin dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. wasalawatullah wasalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin